Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baca kami dulu mereka zuhur itu ada disebut zari ha zari zari beda dengan jim zari ya beda ha yang besar beda dengan ha kecil Bapak laki-laki praktek disebut ha kecil tenggorokan juga ha ha tenggorokan gerak ibu dari harfun zina meninggalkan perhiasan. Dunia ini perhiasan. Tinggalkan dunia tapi ambil sepenuhnya saja. Sholat tapi perhiasan batu yang bagus. Bukan baru tapi besi. Allah yang dulu itu. Apabila kamu akan sholat akan ibadah menyembah Allah, ambillah perhiasan kamu. Huzur zina takut minta kulli masjid ambil pakaianmu yang bagus ketika mau masuk masjid. Orang sekarang banyak perubahan keakhiran. Kondangan pakai baju paling mahal, paling cakep. Sekolah, terus sekolah, kalau ngobrol, ngobrol. Ini bukan suhud, ini masjid pikir orang pasar kuning, bego. Harus tinggalkan kerjaan, perlu dalam dunia, tapi awal kan penutup. Jangan disuruh mengadakan kegiatan alat kablan. Yo, ibu, kita pakai perhiasan, berlepas, bimbang satu rumahan, murah tapi untuk aurat. Ada orang yang minta mahal, ada orang yang boleh dulu. Bimbang mahal di sini juga. Tanpa zina meninggalkan perhiasan dunia tapi mengambil sepenuhnya. mengatur awak, meninggalkan awak nafsu. Jangan ikuti seruan terus. Ingat Allah. Takwa artinya terjadi perintah Allah menjauhkan larangannya. Orang yang zuhud, orang yang benar-benar menulis akhirat, lebih menulis perintah Allah dan dia akan dapat kemuliaan dunia akhirat. Tapi orang خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف من siapa yang takut maqam rabbih kepada kedudukan Allah Tuhannya kebesaran Allah Tuhannya wa nahan nafsa 'anil orang tersebut akan Allah berikan surga karena sudah mengikuti petunjuk Allah bukan mengikuti hawa nafsunya. Begini-begini manusia enak ya. Lagi bolong, ya. mulut makannya enak, kepala orang mulut pangkat mati. Kalau ini enak, enak, betul. Tapi kan badan itu bukan cuma mulut doang, orang ada. bahwa tinggalin kemauan orang kalau hidup tak punya aturan dia sekarang mengajak nabi nabi dia berempat mengatakan benar nabi mereka bukan benar kita Jangan nahan, Ada malam, ada malam, ada malam, ada malam, Awak nasib jangan diikutin, awak nasibkan saat mungkin anda ada nasib manusia bagi dunia. Mungkin anda akan ada. فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك إنك الله جعل الدنيا جعل الآخرة kamu cari dunia cari akhirat bagus jangan cari dunia dan cari akhirat namanya rakus betul tani nanam padi kau rumput di sini rumput kiri kalau menanam nanam rumput padi keluar ini contoh adalah pagi kami dari kami dengan itu Artinya orang yang nyari akhirat dunia dia. Betul. Petani nanam padi rumput Orang makan padi berarti makan rumput nanti yang makan. Nanti ada yang di Betul lah. Ini namanya berkah kami siapa yang digawe nyatu bisa timbangan sudah berarti tapi dimaksud kelompok Asal itu bagi laku limanun pedagang yang jujur dan berjuang keuntungan pertama membeli kunci diberi barang mahal sini dah lagi ini enak gitu Rasulullah Rasul tutup enak dijadi jujur orang ini dikunci yang belanja sebenarnya kebutuhan mengatur dunia, meninggalkan dunia, tapi jauh bermakna mengambil yang dibutuhkan dari dunia itu. Kita perlu makan, perlu makan nasi, ayo. Ada lauk ayam, makan. Tidak ada ayam, tempe juga berarti pemerintah. ini juga makan ya, makan nasi dan buat silakan dibuka. Makan yang luar. Kalau gimana Atau kalau oleh urusan orang Islam Orang Islam itu silakan. Tapi Allah Islam, dunia tempat menentukan kamera Orang Islam di dipadahkan menyebabkan Allah dengan yang bagi Allah sudah mereka cinta, yang lain tidak bahagia. Tapi kalau sholat, baru nyuruh rezeki kau, jangan Allah dan malaikatnya, tapi dari Thank you.